Dinukil berikutnya ucapan Syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi. Ulama yang juga dari madhab Ahnaf, dari madhab Hanafi. Fi kitabihi fi Radd ala man idda'a anna lil awliya'i tasarrufat. Ketika beliau membantah orang-orang yang menganggap bahwa wali-wali yang telah mati masih memiliki andil masih bisa berbuat dalam kehidupan-kehidupan setelah kematiannya kata mereka itu adalah bentuk karomah karomahnya para wali bahwa walaupun sudah mati dia masih bisa berperan di kehidupan ini Hada wa innahu qad dhahara al-an fi ma bainal muslimin. Yang demikian banyak muncul di tengah-tengah kaum muslimin jama'atun satu kelompok yang yad'una anna lil awliya'i tasarrufat. Satu kelompok, satu golongan yang menganggap bahwa wali-wali yang telah mati masih memiliki peran dalam kehidupan dunia bihayatihim masih berpengaruh pada kehidupan mereka yang hidup. Wa ba'da mamatihim mereka bisa berperan ketika hidupnya dan ketika matinya. Wa yustaghatsu bihim fi syada'id. Maka boleh beristighatsah kepada wali-wali yang telah mati tadi dalam kesusahan-kesusahan wal baliyat bencana-bencana bihimamihim tuksyaful muhimmat kata mereka dengan kepentingan-kepentingan mereka atau dengan ya, mementingkannya mereka maka segala macam kepentingan bisa disingkapkan Syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi rahimahullah ya, membantah pendapat ini membantah kelompok ini kelompok yang di Indonesia pun banyak padahal mereka bukan mengaku ahnaf mereka mengaku syafi'iyah tapi sayang mereka campur adukkan antara madhab syafi'i dengan madhab-madhab sufiyah. Madhab-madhab tasawuf. Madhab asyariyah. Dan madhab-madhab yang sesat. Maka kita bantah. Sebagai bantahan buat mereka. Dan juga bantahan buat orang-orang yang menganggap bahwa wali-wali masih bisa berperan setelah matinya. Kata beliau, kata Syekh Sun'ullah rahimahullah, "Hadza kalamun fihi tafriqun wa ifrat." Ucapan mereka ini memiliki tafriq wa ifrat. Dari satu sisi tafriq, dari sisi lain ifrat. Memiliki di dalamnya dua ekstrim. Ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri. Ucapan mereka terkandung di dalamnya al-ghulu wa taqsir. Dari satu sisi ghulu, dari sisi lain muqassir. Berlebih-lebihan dan sekaligus berkurang-kurangan. Qala bal fihil halakul abadi. Bahkan pada mereka ada kebinasaan yang terus-menerus akan mendatangkan adab yang sermedi, adab yang kekal dalam neraka. Lima fihi min rawaih syirkil muhaqqaq karena padanya ada ruh kesyirikan yang terwujud nyata. Wa musadaratul kitabil azizil musaddaq dan juga di dalamnya ada penentangan terhadap kitabullah, kitabul aziz yang musaddaq yang dibenarkan. Wa mukhalafatun liaqaidil a'immah dan ucapan mereka mengandung penentangan penyelisihan terhadap ucapan-ucapan para imam-imam ahlus sunnah. Wa majtama'at alaihi ummah dan menyelisih apa yang telah disepakati oleh ummah. Kenapa? Meyakini bahwa wali-wali yang telah mati masih bisa berperan, kok besar sekali. Kok mengerikan sekali. Dikatakan ucapannya fihi taksir, fihi gulu, ifrat wa tafrit, dan mendatangkan adab yang kekal, yang maknanya kufur. Kenapa? Lihat konsekuensinya konsekuensi dari keyakinan bahwa orang mati dari kalangan para wali masih bisa berperan. Apa konsekuensinya? <coughs> Perhatikan ucapan di atas. Ya. Fayatuna kuburahum. Akhirnya mereka mendatangi kuburan-kuburan mereka. Karena dianggap masih berperan. Ya. Maka didatangi kuburan-kuburannya. Ya. Wa yunadunahum fi qada'il hajat. Akhirnya mereka datang ke kuburan-kuburan para wali dan meminta hajat-hajat mereka. Ada yang minta jodoh, ada yang minta rezeki, ada yang minta dicarikan ini, ada yang minta dicarikan barang yang hilang, mobil saya hilang, itu saya hilang. Qada'il hawaij. Mustadillina ala anna dhalika minhum karamat. Alasan mereka, dalil mereka bahwa ini karamatul aulia, ini adalah keramatnya para wali. Bukankah wali itu memiliki karamah? Nah di antara karomah-karomah mereka, maka mereka bisa berperan hidupnya dan matinya. Ketika mati pun masih bisa bicara. Ketika mati pun masih bisa berhubungan. Walaupun mati masih bisa mendengar ucapan kita. Walaupun mati masih bisa mengabulkan permintaan kita. Ini khonibina azakumullah. Kufur. Waqalu. Kemudian mereka berkata. Bahwasanya wali-wali yang mati tadi minhum abdalun wa nuqaba di antara mereka ada abdal badal-badal ada nuqaba naqib naqib ini julukan-julukan julukan para wali dengan tingkatan-tingkatannya ada wali kutub ada wali badal ada wali naqib wa autadun wa nujaba mereka katakan sebagai pasak-pasak yang ditancapkan ke bumi itu dikatakan pasak. Dan biasanya mengokohkan. Ini wali-wali autad. Watad, watad. Ini pasak-pasak yang mengokohkan. Ini naqib wakil-wakil kita. Ini pengganti-pengganti. Ini nujaba. Julukan-julukan mereka terhadap para wali. Ada yang dijuluki sab'una wa sab'ah. Ada yang dijuluki arba'una wa arba'ah. Ada yang jumlahnya 77. Ada yang jumlahnya 44. Wal qutub. Dan yang disebut dengan wali qutub. Kalimat qutub itu artinya gaus. Apa gaus? Yang tadi sudah kita bahas di awal bab. Ya. Dari kata istighasah adalah talabul gaus. Meminta disingkapkan dari kesulitan meminta diselamatkan dari bencana. Itu kau Dan ada wali-wali yang dijuluki kau penolong-penolong. Yang kalau kita kesulitan-kesulitan minta pada wali-wali tersebut. Dikatakan al kau linnas, ini pembela manusia, penolong manusia, ini pengokoh manusia, ini dan demikian demikian. Wa alaihil madar bil altibas. Katanya dikatakan kutub karena dia adalah madar poros dari semua perkara. Porosnya pada wali kutub. Bila tiba, kata mereka tanpa ada kesamaran. Wajawazu lahum ad wan nudur. Konsekuensi berikutnya maka kata mereka boleh kita bernadar untuk para wali-wali tadi karena wali-wali tadi masih berperan, masih mendengar, masih bisa menjawab, masih bisa mengabulkan permintaan kita, masih berbuat ini dan berbuat itu, maka boleh kalian bernadar kalau saya berhasil aku akan berikan pada kalian wahai para wali-wali ya. untuk kuburan kalian kami akan berikan ini berikan itu ya. boleh bernadar untuk para wali boleh menyembelih kurban-kurban untuk para wali yang diistilahkan oleh mereka sesajen yang diistilahkan dengan istilah-istilah lain yang mereka bikin. Wajawazu adabah wa nuzur, wa athbatu lahum ma fihi mal ujur dan mereka juga menetapkan adanya pahala pada perbuatan-perbuatan tersebut. Astagfirullah. Bayangkan, orang datang ke kuburan memberikan sesaji dikatakan dapat pahala. Padahal yang dilakukannya adalah kesyirikan, kekufuran. Datang ke kuburan para wali untuk meminta, untuk berdoa yang berarti syirik. Mendapat pahala kata mereka. Berapa kesyirikan yang terjadi? Berapa kekufuran yang terjadi? Perbuatannya syirik. Keyakinannya keyakinan syirik. Dan syariatnya syariat bid'ah. Maka ekonomi dan azam dengan konsekuensi-konsekuensi ini maka dikatakan oleh sunnah Allah, "Hadza kalamun fihi tafriitun wa ifrat." Tafriit. Dari sisi mana tafriit? Tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah berarti tafriut, Menyia-nyiakan sunnah-sunnah Rasulullah. Menterlantarkan, meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sunnah Rasulullah untuk kuburan itu tidak ditambah dari tanah lain kecuali tanah yang dari sana dan tidak boleh lebih tinggi dari secengkal saja tidak dibangun itu sunnah Nabi tidak dibikin tembok tidak dibikin kubah tidak begini tidak itu semua sunnah-sunnah favorit mereka tidak urusi mereka tidak peduli dan dari satu sisi yang lain hulu terhadap orang saleh melampaui batas berlebihan dan diifrat bangunannya ditinggikan dibesarkan, dibikin kubah. Tafritun min jihah wa ifratin min jihatin ukhra. Dari satu sisi tafrit, melalaikan, mengabaikan. Dari sisi lain, ifrat, berlebih-lebihan. Dari satu sisi muqassir, dari sisi lain gulu. Ekstrim ke kanan dan sekaligus ekstrim ke kiri dari sisi lain. Maka kata beliau, "Hadza kalamun fihi tafritun wa ifrat. Bal fihi al-halakul abadi." Bahkan padanya ada kebinasaan yang terus-menerus kekal. Wal adzab sarmadi, azab yang terus-menerus. Lima fihi min fihi min rawaih syirk al-muhaqqaq. Karena padanya ada roh-roh kesyirikan yang terwujud nyata. Penentangan terhadap kitabullah Nyata. Terlihat pula padanya ada penyelisihan terhadap akidah-akidah para imam-imam ahlus sunnah. Para imam-imam, para ulama. Dan juga menyelisih ijma kesepakatan seluruh para sahabat dan tabi'in dan tabi'in tabi'in. Berarti mereka menentang Allah dan Rasulnya dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in tabi'in. Fa fi tanzil dalam Al-Qur'an disebutkan wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang jalan Rasul, yang menyelisihi jalan Rasul, setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas dalil-dalilnya, setelah jelas riwayatnya, setelah jelas ayatnya dan hadisnya, mu'minin dan mengikuti jalan yang lain, bukan jalannya orang-orang mukmin, bukan jalannya para sahabat, bukan jalannya orang-orang yang beriman, menyelisih ijma' mereka. Apa ancamannya kata Allah? Nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam. Kami palingkan dia kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Dan jahannam adalah saat masira. Sejelek-jelek tempat kembali. Thumma Kemudian berkata Sunnah Al-Hanafi. Amma inna lil awliya itasarrufat. Adapun ucapan mereka bahwa wali-wali itu masih bisa berperan dalam kehidupan mereka dan juga setelah kematian mereka fayarudduhu maka itu terbantah terbantah dengan ucapan ailahum ma'allah apakah ada ilah lain selain Allah Terbantah atau nggak terbantah? Apa kaitannya? Ini menyatakan wali-wali punya peran ketika hidupnya dan ketika matinya. Apa kaitannya dengan ayat Ailahun ma'allah? Tidak ada yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah huwal hayyul qayyum yang maha hidup lagi berdiri sendiri tidak ada semua makhluk-makhluk akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Semua yang ada di sini di dunia ini akan binasa, akan hancur. Yang tersisa yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dikatakan para wali tadi, setelah matinya masih bisa berperan, artinya masih hidup. Kalau masih hidup artinya dia nggak mati-mati. Kalau nggak mati-mati namanya Tuhan. Ailahun ma'allah. Apakah ada Tuhan lain selain Allah? Ailahun ma'allah. Apakah ada ilah lain selain Allah? Perhatikan ucapan sunnullah. Al-Hanafi rahimahullah. Bahwa menyatakan kalau wali-wali telah mati masih bisa berperan, masih bisa berbuat, masih bisa mendengar, masih bisa melakukan apa saja sekehendaknya. Wahuwa ala kulli qadir. Itu namanya menganggap dia Tuhan, menganggap dia ilah, atau memiliki sifat-sifat ketuhanan maka dibantah dengan ucapan a'ilahumma Allah apakah ada ilah bersama Allah apakah ada ilah lain bersama Allah dan juga terbantah dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala ala lahul khalqu wal amr ketahuilah bahwa milik Allah al khalqu wal amr penciptaan dan urusan yang menciptakan segala sesuatu Allah. Dan yang mengatur segala sesuatu Allah. Milik Allah lah penciptaan dan milik Allah pula pengaturan. Baik, kalau wali-wali tadi memiliki peranan di alam semesta ini untuk tidak goncang ada wali yang namanya autad untuk penolong ada wali-wali yang dijuluki dengan Ghawth, wali kutub. Untuk masalah ini ada wali arba'in wa arba'ah, ada sab'in wa sab'ah. Ada wali ini, wali itu astagfirullah. Ijazah. Jadi wali-wali yang mengatur alam semesta. Aulia, amwat yang telah mati bisa mengatur alam semesta. Di mana ayat Allah ala lahul khalqu wal amru bahwa al khalq wal amr milik Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka menyatakan milik wali-wali tadi bagian ininya milik wali ini bagian itunya milik wali yang itu astagfirullah Lillahi mulkun samawati wal ard terbantah juga dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulku samawati wal ard. Milik Allah lah segala kerajaan langit dan bumi. Kekuasaan langit dan bumi semua milik Allah. Kalau dikatakan milik Allah, segala kekuasaan kerajaan langit, kerajaan bumi, maka apakah orang-orang mati tadi berperang di alam semesta? Tidak sama sekali. Sama sekali. Jangankan wali-wali, apakah wali kutub atau nujaba, atau nuqaba atau al-abdal wali badal wali qutub al-ghaus dan segala macam yang mereka juluki dengan julukan-julukan batil mubtada' eh, Siapa mereka dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Eh, siapa mereka dibandingkan dengan afdalur rusul, afdalul bashar, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Eh, tapi apa kata Allah dalam Al-Qur'an kepada nabinya? Kepada sebaik-baik manusia. Laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun ya Rasul. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya Allah yang menakdirkannya dengan kehendaknya. Rasulullah SAW memohon dan berdoa. Kalau Allah berikan. Dikabulkan. Kalau tidak ya tidak. Aku berdoa dengan beberapa kata Nabi. Yang dua dikabulkan, yang satu tidak yaitu untuk tidak diadab umatku secara merata dan itu dikabulkan. Tidak seperti umat-umat terdahulu diadab secara merata habis. Banjir Nabunuh menenggelamkan mereka habis. Tapi sekarang sudah tidak. Tapi ketika agar jangan mereka dibinasakan oleh sesama mereka, ternyata tidak. Tidak bisa. Itu sudah Allah takdirkan akan terjadi nanti. Kaum muslimin memusuhi kaum muslimin Qanibidin azakumullah Kau muslim yang sarap hormati. Ini khonibidin azakumullah Demikian pula ketika Rasulullah SAW doa kunut nazilah. Allahumma la'an fulanan wa fulan. Sampai beberapa lama. Sampai turun ayat tadi. Laisalaka minal amri syai'a engkau tidak memiliki urusan ini, apakah Allah akan mengadab mereka atau akan memberikan hidayah pada mereka? Maka Rasulullah SAW berhenti dengan kunut tadi. Kunutnya berhenti dan ternyata orang-orang yang disebut tadi masuk Islam. Ya. Bagaimana? Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini tidak mengurangi kemuliaan beliau. Beliau afdalul bashar afdalur rusul sallallahu wasallamuhu alaihi tetapi ini menunjukkan kemanusiaan beliau bahwa beliau bukan Tuhan yang bisa menentukan bukan ilah yang bisa menentukan takdir tidak berperan untuk menentukan takdir-takdir tidak termasuk Rasulullah SAW sangat-sangat berharap pamannya masuk Islam Abu Talib ya am Ilahillah, la ilaha illallah kalimatun uhajju biha indallah uhajul laka biha indallah. Ternyata mati dalam keadaan tetap kafir. Usul sedih dan Allah hibur. Allah hibur dengan ayatnya kepada Rasulullah SAW. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha' engkau tidak bisa menentukan hidayah pada orang yang kau kehendaki, yang kau cintai. Tapi Allah yang menentukan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Engkau tidak menentukan hidayah kepada orang yang kau cintai, tidak bisa. Tapi Allah yang menentukan dan ini Allah takdirkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang berkuasa mutlak, nggak ada yang menakdirkan segala sesuatu, nggak ada yang berperan di alam semesta ini kecuali Allah wahdahu apalagi wali kutub wali badal apalagi naji wa nujaba apalagi naqib wa nukhaba apalagi yang mereka juluki dengan aulia apalagi mereka siapa mereka dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lillahi mulku samawati wal ard milik Allah lah kerajaan langit dan bumi seluruhnya Allah yang menguasainya Allah yang memilikinya Allah yang mengaturnya, Allah yang menentukannya. Mereka tidak berperan sedikit pun seujung kuku pun. Wa min minal ayat dan lain-lain dari ayat-ayat yang dalah ala annahu mutafarrid bil khalqi wat tadbir. Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah Maha Esa menyendiri sendiri dalam mengatur, sendiri dalam memiliki, sendiri dalam menciptakan, sendiri dalam tasarruf, sendiri dalam takdir, La syai'a ghairuhu. Enggak ada sesuatu pun yang bersama Allah ikut ngatur, enggak ada. Enggak ada pun yang bersama Allah, enggak ada siapapun yang bersama Allah ikut menakdirkan, enggak ada. Fal kullu tammat mulkuhu wa qahruhu tasarrufan wa mulkan. Fal kull tammat mulkuhu wa qahruhu. Maka semuanya sempurna hanya milik Allah saja. Dalam pengaturannya, kepemilikannya ihya'an wa imatatan menghidupkan ataupun mematikan wa khalqan ataupun menciptakan semuanya ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala wahdahu maka barakallahu fikum keyakinan-keyakinan khurafat tadi adalah keyakinan-keyakinan batil keyakinan khurafat bahwa wali-wali yang telah mati masih bisa berperan, masih bisa mendengar, masih bisa menjawab ucapan, masih bisa diajak dialog dan seterusnya.